tobat e, maksiat kalau orang tobat kan diampuni kalau memenuhi syarat dan tidak disyaratkan dalam eh, syarat taubat adalah tidak mengulangi, tapi yang disyaratkan berazam untuk tidak mengulangi. Artinya kalau orang sudah berazam untuk tidak mengulangi, terus terjatuh dalam dosa lagi, taubat yang lalu tetap di, diterima. Tapi kalau syarat taubat adalah tidak mengulangi perbuatan lagi, berarti ketika mengulangi taubat yang dulu tidak diterima. Nah, orang ini yang abid ini mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kemudian ketika keduanya diwafatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'ala yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa orang yang berani sumpah atas nama saya bahwa saya akan tidak mengampuni si fulan? saya telah mengampuni si fulan dan saya telah menghapuskan amalan kamu. Di sini apa? Kalimat alaan. Ya ta'ala atau ya ta'ala atau kalau ini wazan af'ala kan af'ala yuf'ilu if'alan ala yukli ilaan. Di sini ila adalah e, bahasa al-imtina bil yamin. E, menolak dengan cara sumpah. Kalau cara syar'i adalah kaitan dengan kitab nikah ini adalah orang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. Itu adalah bila orang sumpah demi Allah saya tidak akan mendekati istri saya selama lima bulan. Itu namanya ila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ila juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala hadis hadis Imam At-Tirmidzi Rasulullah eh, Aisyah mengatakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak mendekati istrinya karena sebulan beliau tidak mendekati istrinya semuanya. Nah, di sini uh, jadi secara syariat al-imtina bil yamin an wat zaujati. Jadi sumpah apa e, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Kalau di sini dibatasi dengan empat bulan atau lebih karena yang nanti kaitan dengan hukum kaitan dengan empat bulan lebihnya itu. Di dalam adat orang jahiliyah adalah mereka e, suka sumpah untuk tidak menggauli istrinya setahun dua tahun gitu kan jadi mereka biasa melakukan hal itu untuk apa untuk memudaratkan istrinya sehingga istrinya dia ya seolah-olah tidak punya suami kalau punya suami kan ada yang mendekati ini e, tidak disebut tidak punya suami karena tidak bisa nikah dengan orang orang lain gitu kan makanya datang Islam Islam membatasi empat bulan. Makanya dalam hadis e, Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu e, eh, Ibnu Abbas mengatakan karena ila ul jahiliyah as-sanah wa sanataini fawaqatallahu arba'ata ashrin e, ilahnya orang jahiliyah adalah satu tahun atau dua tahun maka Islam membatasi cuma empat empat bulan untuk menghindari madarat bagi eh, istri. Nah, bagaimana kalau seandainya sekarang si suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih? Apa yang harus dilakukan? Maka di sini ditunggu sampai empat bulan. Sampai empat bulan, kemudian pas empat bulan, maka si suami harus dia wajib menggauli istrinya. Harus kan, maunya bersumpah saya tidak akan mendekati istri saya, tidak akan menggauli istri saya setahun pokoknya. Maka pas empat bulan dia harus menggauli istrinya. Dan e, ketika dia umpamanya menggauli istrinya berarti e, dia wajib bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah kan sudah masyur berapa? E, memilih itu kan antara memberi makan 10 orang miskin atau memberi 10 orang miskin pakaian lengkap atau memerdekakan hamba saya Pilih salah satu dari yang tiga ini. Kalau tidak mampu, saum tiga hari dalam surat Al-Maidah kan. Itu kalau sudah empat bulan. Nah kalau empat bulan dia mendatangi istrinya. Nah kalau empat bulan ini tidak mendatangi istrinya, maka si wanita punya hak untuk mengajukannya kepada hakim. Nanti dia mengajukan, kemudian nanti si hakim memerintahkan si laki-laki untuk mendatangi istrinya. Kalau si laki-laki tidak mau, maka diperintahkan untuk menceraikannya. Kalau tidak mau menceraikannya, maka hakim yang akan menceraikannya atas nama suami. Jadi kalau tidak mau empat bulan mendatangi istrinya, dia apa? Diperintahkan untuk mencerai. Kalau tidak mau mencerai, nanti hakim yang akan menceraikan. Itu menurut <clears throat> pendapat uh, jumhur ulama. Adapun sebagian ulama seperti uh, Abu Hanifah dengan empat bulan tidak mendekati istrinya, itu kan? Dan uh, dia sudah diajukan, maka dengan sendirinya apa? pernikahan apa si istri jadi cerai gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, لِلَّذِينَ yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, wa in azamu talaqa fa innallaha 'alim." Bagi orang-orang laki-laki yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, dia punya kesempatan tiga eh, empat bulan dikasih waktu empat bulan. Fa'in fa'u jika kembali menggauli istrinya, fa'in Allah ghafurun rahim. Maka sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini e, kalau kembali tadi bayar kapal sumpah Wa in azamut talaqa dan bila mereka berazam untuk mentolaknya, fa innallaha sami'un alim. Maksudnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini fa innallaha sami'un alim. Uh, sami'un alim Maha mendengar. Para ulama istimbat dari uh, sami'un alim, sami Allah Maha mendengar bahwa uh, ketika empat bulan itu ketika si suami tidak mau kembali kepada istrinya, tidak mau menggaul istrinya, maka si istri tidak lepas, tidak tercerai dengan empat bulan lewatnya empat bulan ini, tapi harus ada kalimat yang muncul dari suami bahwa dia menceraikan istrinya. Karena di sini Allah Maha mendengar itu kan. Artinya ada yang didengar kaitan dengan ini kan karena e, namanya akhir ayat itu ada mutabakoh dengan awalnya ada keselarasan dengan awalnya walaupun ada tadi pendapat sebagian ulama mengatakan dengan lewatnya empat bulan si suami tidak mau setelah disuruh untuk menggauli istrinya maka dia lepas dengan sendirinya tapi yang roji adalah bahwa dia diperintahkan untuk menceraikannya kalau tidak mau maka nanti hakim yang akan menceraikannya itu kaitan apa e, kalau dia sudah lewat empat bulan. Bahkan ada sebagian ulama kalau tadi kan e, eh, hak asli wanita e, datang ke hakim. Hakim nanti menyuruh si laki-laki untuk menceraikannya. Kalau tidak mau menceraikannya, hakim akan menceraikannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hakim tidak menceraikannya, tapi si laki-laki di apa dibuat dalam posisi sulit, mau ditahan penjara, di penjara sampai mau apa? Mau kembali menggauli atau mau mencerai. Ya, kan orang yang apa Nah, ini di apa disuruh dat mendatangi istrinya atau suruh mencerai itu kan. Harus apa? Dipersulit, diantaranya di penjara, ditahan itu. Itu menurut sebagian ulama. Terus juga bagaimana sekarang kalau uh, si suami bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya sebulan Terus setelah uh, sebelum lewat sebulan dia menggauli istrinya. Dia bayar kafarah sumpah. Tapi kalau sudah lewat sebulan tidak menggauli berarti sumpahnya sudah sudah selesai. Terus kalau seandainya dia menggauli setelah uh, lewat sebulan ya maksudnya tidak ada kewajiban kafarah karena memang tadi hanya sebulan sebagaimana Rasulullah kan uh, apa beliau bersumpah untuk apa? Untuk tidak mendatangi istrinya selama sebulan. Setelah sebulan beliau turun dari apa? Dari lotengnya kemudian mendatangi istrinya. Ketika yang sebulan itu apa? E, eh, 29 hari ya. Ketika Rasul mengilah istri-istrinya, beliau tinggal di di loteng yang di atas. Kemudian setelah 29 hari beliau turun itu kan. Kemudian siapa eh, siapa istrinya mengatakan, "Ini kan baru 29 hari. Padahal engkau sumpah untuk sebulan." Kata Rasul, bulan itu 29 hari. Jadi kalau bulan Islam itu 29 hari. Kan. Kalau 30 adalah ya pengecualian. Kemudian Selanjutnya uh, kalau uh, jadi terjadi cerai, tolak karena sebab gila. Nah, tolaknya ini apakah tolak bain atau tolak roji? Tolak roji itu tolak yang si suami bisa rujuk gitu kan dalam masa iddah. Atau tolak bain yang mana si suami tidak punya hak rujuk. Ini para ulama berselisih pendapat dalam hal ini e, karena memang tidak ada tidak ada penegasan khusus itu kan dalam masalah ini apakah tolak roji atau tolak bain. Ada yang mengatakan tolak roji itu kan karena e, ini adalah tolak gitu kan. Ini adalah tolak. Sedangkan e, hukum asal tolak adalah tolak roji tidak menjadi tolak bain kecuali ada dalil dalil yang khusus atau yang menjelaskan secara tersendiri sebagaimana tolaknya e, apa wanita ditalak tiga itu kan atau seperti wanita yang minta cerai hulu itu kan kan tolak bain menurut ulama yang mengatakan adalah tolak gitu kan tolaknya tolak bain atau seperti wanita yang dicerai sebelum e, eh, baru akan nikah, belum digauli terus dicerai itu kan tolak tolak bain. Nah, kalau ini karena sebab hilang, apakah tolaknya tolak bain? Ada yang mengatakan tolak roji. Karena tidak ada dalil khusus tentang masalah ini. Ada juga yang mengatakan tolak roji. Apa tolak bain? Kenapa mereka mengatakan tolak bain? Karena e, kalau seandainya si suami punya e, apa diberikan kesempatan untuk rujuk nanti dia memadaratkan perempuan lagi gitu kan kan di awal dia suruh apa suruh mendatangi istrinya tidak tidak mau terus terjadi cerai nanti perempuan diperlakukan hal yang sama seperti itu juga jadi ilah lagi ini karena memang tidak ada dalil khusus dan memang ada dua pendapat. Tapi yang jelas bahwa e, kalau sudah empat bulan itu adalah si laki-laki diberikan pilihan apakah dia kembali atau atau cerai. Kemudian bagi ulama yang e, yang apa bagi dalam masalah ini dalam masalah ketika cerai itu kan idahnya idahnya apakah iddah seperti normalnya para wanita yang dicerai atau tidak? Jadi, apakah iddahnya sama seperti wanita-wanita yang lain yang dicerai kan tiga kuru kan? Tiga kali sucian buat ulama yang mengatakan uh, apa? Kuru adalah suci suci atau tiga kali haid menurut ulama yang mengatakan uh, kuru adalah haid. Nah, Eh, itu kalau ulama yang mengatakan eh, ada ulama yang mengatakan bahwa idahnya adalah idah seperti wanita mutalakoh biasa. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan beda kalau e, tolak e, wanita yang sedang hamil kan ada dalil khusus sampai melahirkan. Ada tentang wanita yang hulu itu tolaknya apa iddahnya adalah satu bulan karena ada dalil khusus satu bulan satu kali haid kalau di sini tidak ada dalil khusus, berarti dikembalikan kepada dalil umum. Wal mutallaqatu nabi yang kusihinna Kan di sini para wanita yang uh, yang ditalak dia menunggu apa? Salah kata kuru. Tiga kuru. Ada juga ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa e, idahnya itu tidak seperti itu. Idahnya apa? Idahnya sudah sudah selesai. Karena tujuan daripada idah adalah apa? Untuk diketahuinya kosongnya rahim. Kosongnya rahim dari apa? Dari adanya hamil atau yang lainnya. Sedangkan selama empat bulan tidak digauli berarti apa sudah sudah kosong kan? Berarti tidak wajib itu. Itu kalau uh, apa ulama yang memandang bahwa iddah itu hanya sebatas untuk mengetahui atau rahim apa kosongnya rahim. Tapi kan ada ilat yang lain bahwa iddah itu bukan hanya untuk mengetahui kosongnya rahim, tapi diantaranya adalah hak suami untuk rujuk dalam masa iddah. Kan seperti gini, wanita yang uh, yang ditinggal wafat oleh suaminya. Sedangkan dia belum di digauli. Belum digauli. Wanita e, apa ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan si suaminya sama sekali dari sejak akad nikah belum menggauli. Kan kemarin dalam bahasan takwid bahwa wanita tersebut wajib apa? Iddah. Kan? wajib iddah kan? Berarti di sini iddah itu bukan hanya sekarang untuk baru atur rahim karena kalau ini baru atur rahim ya, wanita ini belum belum digauli, tapi ada unsur taabudnya, gitu kan. Unsur taabud taabud itu sesuatu yang murni hak Allah itu kan, yang goyer makul makna. Ini kaitan dengan dengan ilah. <clears throat> Kemudian selanjutnya bahasan hakul zauj ala zaujatihi. Hak suami atas istrinya. Di antara hak suami atas istrinya adalah mentaatinya figurima asliatin, selain dalam maksiat. Kemudian menjaga hak suaminya dalam kehormatan wanita si wanita menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada menjaga hartanya, kemudian e, meninggalkan segala sesuatu yang membuat suaminya tidak tidak suka. Dengan datang suaminya, wajahnya apa? Kecut gitu kan? Atau kalimat yang kalimat nabi ya, kalimat yang kasar itu kan? Kan ada aja kan? kalimat-kalimat jadi maksudnya kalimat-kalimat yang kasar atau e, tampilan wajah yang e, yang yang apa kecut musam apa iya cemberut Bahkan saking besarnya hak suami atas istrinya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muad, "Lau uh, amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha min uh, izami haqqihi 'alaiha. Seandainya saya boleh memerintahkan orang untuk sujud ya, tahiyah penghormatan, tentu saya uh, uh, memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Karena e, besarnya apa hak suami atas istrinya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa e, perempuan kalau dia menunaikan hak Allah terus menunaikan hak suami dia dijamin masuk surga dalam hadis Sahih Rasul mengatakan idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika perempuan salat lima waktu, saum Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita yang solihat fasolihatu qanitatun hafizah itu bima hafizallah fasolihat wanita-wanita yang solihat itu apa qanitat al qanitat itu at-taiat yang taat taat kepada Allah taat kepada suami kemudian hafizat lil ghaibi menjaga saat suami tidak tidak ada menjaga kehormatan dirinya itu kan menjaga harta suaminya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih juga Rasul mengatakan khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baiknya wanita adalah orang yang bila kamu memandang kepadanya, maka dia membuat kamu senang. Jika kamu, memerintahkannya maka dia mentaatinya. Dan kalau kamu pergi jauh buat gaib, bukan, maka dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW perihal e, perempuan yang sering membangkang kepada suaminya, bukan dalam maksiat, dalam hadis Eh, Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah SAW mengatakan Ittala'atu finnari faida aksaru ahliha an-nisa saya menengok api neraka ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita kemudian Rasul menjelaskan sebabnya nal ashir suka ingkar terhadap suami itu apa lau ahsan ta'ila ihdahunna ad-dahra ثم رأت minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Yaitu seandainya kamu suami berbuat baik kepada dia gitu kan. Selama setahun untuk penuhnya sepanjang masa berbuat baik. Kemudian suatu saat melihat dari kamu sesuatu yang tidak disukainya, dia mengatakan apa? Kamu engkau ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepada saya. Atau saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun kepada dari diri kamu. Itu memang berarti ini adalah tabiat apa? Tabiat perempuan. Berarti ya selain uh, apa namanya eh, harus kita eh, luruskan dengan pelan-pelan juga maksudnya bahwa perempuan itu memang eh, emang tabiatnya semacam itu berarti diluruskan juga harus pelan-pelan. Jadi kalau rumah tangga uh, seding kadang sering ribut itu adalah hal yang yang wajar ya. Kan kalau apa para sahabat aja pernah Umar ibn Khattab didatangi oleh seorang sahabat Imam Asyuti menuturkan dalam tarikh khulafa kemudian sahabat itu mengatakan mengeluhkan tentang istrinya gitu kan perilaku istrinya kemudian kata Umar istri saya juga gitu kemudian ada sahabat yang mengatakan apa kalian eh, tidak ingat terhadap uh, apa Sarah gitu kan istrinya Ibrahim kan. Ibrahim e, ketika kan Sarah cemburu kan. Maksudnya e, tabiat wanita adalah semacam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya eh, pergaulilah dengan kekurangannya. Dalam hadis saya Muslim, fa in istamta'ta tabiha istamta'ta biha wa biha ewajun fa in zahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha tolakuha kalau kamu istimta dengannya, maksudnya apa? Bersenang-senang dengannya, ya istimta menggaulinya. Kamu menggaulinya dalam kondisi dia itu punya iwaj gitu kan, punya apa? Sifat bengkok gitu kan. Dan kalau kamu memaksa untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Mematahkannya itu adalah apa? Mencerainya. Jadi maksudnya jangan nah dalam bayangan kalau kalau yang masih bujangan itu kan yang namanya rumah tangga itu apa ya indah maksudnya indah pak. ya, seperti yang dalam bayangan itu kan kan ternyata apa begitu tidak ya yang sudah keluarga tentu lebih lebih tahu itu kan ya kita nggak usah jauh-jauh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika uh, ada sahabat di rumah Aisyah uh, di hadapan Rasulullah SAW ada apa? Ada pembantu dari istri Rasulullah yang lain kan, ngirim makanan di nampan kan, cemburu langsung dipukul kan, nampannya sampai sampai pecah dan makannya berserakan kan. Jadi memang tabiat wanita. Jadi jadi apa apa yang kekurangannya harus kita maklumi dan kita luruskan selama dia apa tidak melanggar apa e, apa kewajiban-kewajiban terhadap Allah kalau ada sedikit e, tabiat yang buruk itu hal yang wajar itu kan karena tadi dia apa diciptakan dari <coughs> tulang rusuk gitu kan <coughs> kemudian <coughs> dalam hadis Bukhari Muslim juga Rasul mengatakan Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang pria mengajak istrinya ke tempat tidurnya, terus si wanita tidak mau, terus si laki-laki tidur dalam keadaan dongkol itu kan, maka apa? Si wanita dilaknat oleh malaikat sampai sampai sampai pagi itu. Dalam hadis Muslim, kana lagi bis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha yang di langit murka terhadapnya sampai suami ridho terhadap Kemudian juga dalam hadis eh, sahih juga Rasul mengatakan waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'ha lam tamna'hu nafsaha uh, demi zat yang uh, demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya perempuan tidak menunaikan hak robnya sampai dia menunaikan hak suaminya seandainya suaminya meminta dirinya ya, minta si wanita untuk melayaninya wahyu ala kotabil sedangkan dia berada di atas apa uh, pelana ya maka dia jangan jangan apa menolaknya jadi apa ini apa besarnya hak suami dan kita e, juga harus ingat bahwa ketika kita menuntut hak istri jangan yang di kadang kan suami itu karena suka memaksakan apa dia hanya ingin istri itu uh, apa taat sepenuhnya kepada dia tanpa dia memiliki pengertian terhadap istri itu Pengertian apa? Yang namanya rumah tangga itu saling apa? Saling mengalah itu kan. Kalau main karet kayak apa? Tarik ulur itu kan. Kalau ditarik kalau dua-duanya saling menarik kan putus itu. Makanya saling ada pengertian. Jadi maksudnya ketika Eh, menjelaskan tentang hak-hak perempuan, hak uh, suami atas istri juga jangan melupakan tentang hak istri atas suaminya juga tentang uh, apa kekurangan secara tabiat pada diri wanita itu yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di, saking besarnya hak uh, suami atas istrinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istri melakukan saum sunnah tanpa izin suaminya. Dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan, لا يحيض للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه tidak hal bagi perempuan melakukan saum sedangkan suami ada di rumah ya, tidak lagi musafir kecuali dengan izinnya gitu kan. Dalam hadis Abu Daud disebutkan guaira Ramadan, selain saum Ramadan. Saum Ramadan atau saum yang wajib seperti kodok itu kan, itu tidak boleh di dilarang. Tapi kalau saum sunnah, suami boleh melarang. Kemudian juga selanjutnya id, uh, adamu idhal man yakrah az Tidak boleh memasukkan ke dalam rumah orang yang su mana suami tidak menyukai. Ya, siapa saja atau apa saja dalam haji wada Rasulullah mengatakan setelah memuji kepada Allah dan mengingatkan uh, manusia Rasul mengatakan ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairazalika إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهم واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Di sini di antara sabda Rasulullah Allah yuti'na furusyakum man takrahunahu. Tidak boleh si perempuan apa me, e, mempersilahkan orang apa e, tidur di di apa tempat tidur suami orang yang suami tidak tidak suka itu. Ya walaupun itu punya e, apa siapa saja kan di sini tidak disyaratkan eh, buat orang yang bukan mahram gitu kan. Siapa saja. Kan mungkin kadang ada adanya berkunjung kan. Tidak suap tidak ingin punya e, punya e, si adiknya tidur diikuti kamarnya kan itu tidak boleh. Terus juga tidak boleh mengizinkan masuk ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suaminya.